wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yamiddin uh, eh, Saya barusan ngisi di lantai 7 uh, eh, Divisi Divnet yang melepaskan calon jemaah haji Eh, eh, pada siang ini saya diminta untuk membahas untuk mengisi kekosongan karena Ustaz Abu Sauki kebetulan ke Jakarta. Uh, pada hari ini kita akan bahas. Nah, kamu ada pertanyaan gini. Saya kan dari setelah kemarin ceramah di sini ada orang Telkom yang nelpon sama saya seputar masalah nikah mut'ah. Pak, saya orang farmasi ITB kerja di Telkom. Saya punya sebuah alasan mengapa nikah mut'ah boleh karena ada di Quran suratnya surat 4 ayat 24. Nah itu. Saya sih belum belum bah, belum meneliti lebih jauh nih. Baru disebutkan aja. Sebentar ya. Kecilan nomor ayatnya. Anisa ayat 24 23 Mana 24 ketinggalan kelihatan 23 Coba coba sini seorang yang, yang, yang matanya masih jelas. Kalau mata saya enggak, ayatnya kelihatan. Baca baca ayatnya sebenarnya kelihatan. Dua dua Arjil Indonesia. Ini soal nusuz ini. Dua empat, dua empat. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa ila ma malakat aimanukum. Dan muhsanat itu perempuan-perempuan yang soleh kecuali para eh, hamba-hamba uh, sahaya. Kita Allahi alaikum Allah telah menetapkan kepada kamu wa uhilla lakum nih. Wa uhilla lakum dihalalkan bagi kamu ma waro adalikum apa yang di luar itu antab tagu bi amwalikum engkau mencari perempuan dengan hartamu engkau mencari perempuan dengan hartamu jadi kalau punya duit duitnya tebal engkau boleh antab tagu bi amwalikum mencari dengan hartamu itu muhsinina perempuan-perempuan yang soleh ghaira mustafihina tanpa ada kelebihan bawah berlebihan. Di sini kalimatnya famas tamta tumbihi maka barang siapa yang telah menikmatinya minhuna di antara mereka faatuhuna ujurohuna maka hendaklah mereka membayar ujrohnya upahnya kata-kata ujurohuna oleh penanya diartikan, diartikan sebagai upah bukan bukan apa bukan mas kawin. Saya kalau mas kawin menggunakan kata-kata sodokotihina bayarlah mas kawinnya sodokotihina. Tapi di ini menggunakan kata-kata ujroh kalau begitu maka upah bukan mas kawin. Saya belum sempat menganalisa lebih jauh. Uh, jadi ada dua pandangan bahwa sebahagian mengatakan yang namanya ujroh sodakotihina mahar itu juga mahar sodakotihina sodakoh dan ujro ada itu juga nah yang kedua mengatakan tadi berpat bahwa ujro itu bukan mas kawin tapi upah jadi kalau kita telah menikmati sekian hari bayar upahnya nah, ini seminggu nikah bayar semingguan kawin kontrak namanya Nah ini emang eh, sebagian orang-orang si, eh, bukan sebagian orang-orang si A pegangnya pegangannya ini. dia kata kelompok si A kawin kontrak masih halal sampai sekarang. Sedangkan ada hadis mengatakan bahwa uh, kawin kontrak dilarang dengan hadis Ali. Nahar sholoh an mut'atin fi khaybarin. Allah melarang menikah mut'ah setelah perang khaybar. Itu katanya hadis majhul, do'ib. Jadi menurut si A sampai hari ini nikah masih diperbolehkan. Secara pribadi apa, enak juga ya kalau boleh begitu. Nah, tapi kan ya inilah mesti kita pegang. Ini hanya sebagai wacana aja. Sebagai wacana aja bahwa orang-orang si A pegangannya itu. Saya belum melihat lebih jauh. Hanya dalam pandangan saya ketika itu saya mengatakan bahwa yang namanya mahar, ujroh, sodakotihina sama. Ini ayat masa bawa di Muhammadiyah diskusi dengan para ustaz. Ternyata sama perasaan mereka. Di sini ujroh, mahar, sodok itu sama, tidak beda-beda. Jadi ini ayat bukan tentang nikah mut'ah, tapi ayat tentang memberitahukan kalau anda menikah dengan menikmati bayarlah pahalanya. Saya kata-kata mut'ah itu bermacam-macam arti. Mut'ah, misalnya gini, kalau orang telah kalau orang bercerai kasihlah mut'ah sebagai tanda gembira. Bahwa menceraikan istri ini, ma, cerai ya. Kata si istri, ya sudah kalau memang bapak menceraikan saya, saya terima. Tapi jangan jadi jelek ya. Ya, nih kasih mut'ah. Ini kita punya harta, deposito, ini mobil ada dua, mama satu, ini uangnya. Jum, Jadi jandanya janda bawa bawa bekal bukan janda sengsara. Kalau janda bawa bekal kan cepat laku lagi. Kalau janda jangan sengsara, kasihan. Bayangkan kalau seorang janda, rumahnya bagus, mobilnya bagus, nggak punya anak. Lebih gampang laku. Ketimbang udah banyak anak, miskin. Yang mau nikah pun mikir 10 kali. Nah. Kemudian, ada juga istilah haji. Kita punya haji. Haji kiron. Haji apa lagi? Ifrod dan haji tamatu, tamata'a bersantai ria, bahagia. Kalimatnya sama. Jadi kalau kita sudah berhaji dengan eh, kalau berhaji tamatu ialah berhaji dengan dengan perasaan santai, beres umroh, istirahat baru haji. Beda dengan ifrod Enggak pakai enggak buka pakaian dari umroh langsung haji. Nah kepada penanya saya kemudian berusaha lebih jauh. Insya Allah nanti kita akan kumpulkan beberapa ustadz di Telkom sini kalau bisa Pak Taufik Kumpul aja beberapa orang yang pro nikah mutnah siapa, yang kontrak siapa. Nggak apa-apa keilmuan dibahas aja bareng-bareng. Kalau perlu kita bawa laptop. Hmm, kan sekarang buku hadisnya tinggal ada ya di tinggal masukin CD langsung di center. Jadi kalau pengajiannya hanya seorang berdiri begini, tidak ada pembanding. Tapi kalau dua-dua sekali tampil atau sebulan sekali lah, misalnya ada dialog terbuka, nggak apa-apa. Supaya eh, mudah-mudahan dialog terbuka menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai ada ustadz ketika dialog terbuka merasa dijatuhkan atau dipermalukan. Di dunia keilmuan nggak ada begitu. Itulah. Kemudian, nah sebetulnya kita ini hidup ini adalah lebih banyak memberi ketimbang menerima. Harusnya begitu. Dalam pasapah barat ada istilah take and give. Take and give. Itu menyebalkan. Ngambil dulu baru ngasih. Masa begitu orang muslim? Take and give. Ambil baru ngasih. Itu terlalu upah keprokuli ya. Atau yang kedua, give and take. Ngas, ngasih baru ngambil. Di Quran nggak ada kata-kata begitu. Di hadis nggak ada. Yang di Quran yang ada adalah give and give and give. Coba hal. Di Quran itu give and give and give. Fisaroi wadoro. Bahkan ketika kita susah pun masih give, give, give. Gak ada falsafah take and give atau give and take. Ya ada falsafahnya Give and give and give. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, usahakan give and give, jangan mengharap tutik. Wah, kalau tutik begitu, ada perasaan kecewa nanti. Ah, ketika balangsak saya bantu kamu. Ya udah kamu senang-senang, malu pas sama saya. Ini nggak pakai akal kamu, nyesel aku bantu kamu. Kalau begitu, dia sudah menggunakan pasapa give and hati-hati. Atau gini, kalau take and give. Ayolah, bantu saya, Saya nih, saya minta duit dong. Nanti kalau saya dapat dapat sesuatu, saya kamu kasih. Itu memang punya modal. Aku modali, nanti kalau aku dapat keuntungan, kamu kasih saya kasih. Itu minta modal, itu tik dulu baru give. Yang kedua, give and take. Kita nggak usah. Lebih baik give, give, give. Jadi kalau kata bantu orang, bantulah. Give, give, give. Soal bagaimana respon dia, terserah dia. Pasti hidup nggak kecewa. Nah kalau kita sering give and give and give, maka kata psikologi ada disebut dengan pengembangan emosi positif. Jadi ternyata di sini tuh ada dua emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif, optimisme, syukur nikmat, Kona'ah tuh isi positif. Negatif aral atau apa ya? Aral tuh. Hmm? Apa? Aral tuh bukan. Apa aral tuh? Ya, saya mengeluh gitu ya. Nah, ketika orang sering memberi, itu ternyata ada satu titik emosi positif bertambah satu strip sekarang apa? Kerasakan. Ketika ada orang sedang gini, eh, eh, eh, lapar. Bapak punya uang hanya sepuluh ribu. Bapak juga harus makan. Makan sepuluh ribu. Tapi dia, eh, eh, nih nih, mang, beli nih lima ribu. Beli makanan, beli makan. Dia beli lima ribu, dia makan. Wah, wah, dia makan. Kita lihat, Alhamdulillah dia makan luar biasa. Maka kita punya emosi positif di sebelah kanan. Dan dan itu kalau sering-sering begitu, maka emosi negatif akan ter akan tergeser. Jadi dendam, iri, dengki akan tergeser sehingga orang itu lebih lebih akan sehat ketimbang sebelumnya. Sementara emosi negatif muncul gara-gara kita dendam, iri, dan sebagainya. Ketika kita berbuat jahat, ada sebuah emosi negatif. Nah, jadi kalau begitu, yuk kita barang-barang berbuat supaya emosi positif berkembang terus. Termasuk sifat optimisme. Ketika ada orang sakit, ibu sakit apa? Nggak tahu Pak Asep. Kata dokter, saya kanker otak. Oh, kanker otak. Kata hati kita, lu Bahaya. Tapi nggak boleh katakan. Ibu begini, Allah itu menciptakan penyakit dengan obatnya. Wajah ja'ala ya, ja'alallahu da'an bidawain. Jadi ibu nggak usah khawatir, insya Allah itu penyakit akan sembuh. Maka si ibu punya emosi positif. Tapi kalau begini, bu, puntennya punten sekali bu. Itu penyakit kanker otak, Jarangnya sembuh lagi bu. Tangga saya Pak Herman meninggal, masih muda. Ibu Tuti belum lama ini meninggal. Itu. Sehingga di dokter kalau ada satu pasien berbarengan satu kamar, meninggal satu, dipindah ke tempat yang lain. Kenapa? Jangan trauma. Banyak pasien meninggal karena melihat orang lain meninggal dunia. Harus dipindahkan segera. Tuh. Yang kedua dalam etika dokteran, kadang-kadang penyakit yang berat tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Dokter, saya sakit apa? Ya biasa aja bu. Nah, tapi keluarga diomongkan, bu pak, istri bapak ini secara medis hidupnya tidak akan lebih dari satu bulan lagi. Pik awas pak ya, rahasiakan pak ya. Kalau dia mau makan, kasih aja. Gak usah ada panterangan pak. Mau kasih apel, kasih lengkeng, durian, kasih aja. Secara medis dia sudah terkena liver, bisul di liver dan itu bisa mati. Tapi awas para rahasia itu Bapak aja. Ya iya, dok, Rahasia gitu. Dirahasiakan. Tapi kalau lakinya celepeng mau diomongkan juga. Mah kata dokter tapi pun rahasia mah hanya mati. <laughs> Emang sengaja mungkin ya. Hmm. Nah, yang kita ketahui, yang sering kita ketahui, kita di sini banyak apa? Banyak positif, banyak negatif. Eh? Seimbang atas titik balik ganti. Nah, jadi ternyata kalau kita ingin menggambarkan emosi positif itu harus sering berbuat amal soleh. Utamanya menolong orang lain sehingga ada kepuasan. Jadi fisaroi wadoro itu sidkah kalap punya nggak punya itu ternyata punya implikasi psikologis yang luar biasa. Kalau orang ketika sedang susah mau menolong orang lain, apalagi jika dia punya. Ada orang minta bantuan ke bapak, Pak, tolong dong bantu Pak, saya mau bayar SPP berapa dek? 100 ribu. Aduh, saya cuma punya 110 ribu nih. Ini untuk beli itu lagi. Bapak sini Pak, Herman sini. Punya uang cepet 100 ribu. Pinjam untuk apa? ada orang minta. Kita pun ngasih ke orang, minyak dulu. nih, kasihkan. gitu. Itu namanya bisa lewat dorong. Dan kita rata-rata begitu. Sudah begitu. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada. Pak, punten pak, saya dari Garut kehabisan ongkos. Ternyata di Garut ah, ah, keponakan saya nggak ada, jadi saya nggak bisa pulang ke Caleng eh, ke ke, ke Jakarta. Aduh ini orang. Misalnya kita punya duit ya, tak lah kasihanlah, kasih aja. Nah itu saudara. Nah kalau itu dikembangkan, insya Allah yang negatif akan hilang. Sebaliknya, kalau kita mengembangkan ilmu negatif di sini, maka yang pasti akan jauh. Ketika kita dendam, iri, dengki, ketika orang lain mendapat kebahagiaan, munculnya dendam sehingga melahirkan kemalasan dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari give and give itu akan melahirkan sikap ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah berbuat baik plus. Misalnya nih, pecah yuk naik beca. Mang, aja ya, ke depan. Kemana Den? Ke depan sana. Tuh dekat sana ke lah ke, ke Unpad. Berapa Mang? Eh uh, ribu Den. Oh, ribu. Tiga. Aduh Den jauh. Lima ribu ya. Udahlah tiga lah. Daripada nganggur begitu. Diketepuki ya. Ayo. Ya mau nggak? Ya Den, iya deh. Naik beca terus dipututnya tuh banyak juga jauh. Kata Pak Cahyo, kalau dibalikan ya, aku jadi tukang beca. Dia punya duit. Ah, naudzubillah min dalik. Pas sampai ke Unpad, saya turun dengan tenang-tenang. Dia berkeringatan. Kasihan juga bener eh. Hmm. Nih mamang, 6 ribu. Tadi 5 ribu nawar. Karena 6 ribu. Kata si imam, suga jelema teh. Teh sehat. <laughs> Bukan teh itu, itu sehat, sih itu sehat. Sebab dia berpikir tengah jalan jadi ihsan. Dan kalau udah begitu, innallaha yuhibbul muh muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Dan kalau udah muhsin, Allah ketika mau ngasih uang 5 ribu, akan dilipat gandakan 10 ribu. Tapi kita sering-sering berpikirnya nominal, material. Harusnya berpikirnya adalah keberkahan. Dan berkah itu adalah bagian dari emosi positif. Nah, ketika kita berbicara emosi positif, Ternyata para dokter pun sama. Para dokter, psikolog, dan lain-lain sama, seimbang. Cuman beda istilahnya. Ada yang mengatakan nafsu mutmainah. Ada yang mengatakan emosi positif. Ada yang mengatakan noktah putih. Sama sebetulnya. Membeda istilahnya. Dan Nabi tidak peduli dengan istilah. Selama itu sama esensinya, silahkan kerjakan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, emang begitu dan terasa betul Pak. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunihi. Allah pasti menolong hambanya selama hambanya suka menolong orang lain. Yang keempat, akibat dari give and give and give itu di luar dugaan dan tanpa sepengetahuan kita meningkatkan kemampuan otak bawah sadar. Di mana otak bawah sadar? Di sebelah sini, sini. Ini kan di sini otak apa? Otak untuk mencari ya. Nah, kalau kita sekarang belajar itu otak depan, otak gede. Tapi otak bawah sadar adalah otak yang di sini. Itu otak bawah sadar dipengaruhi oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sifatnya itu semacam nggak disadari bahwa kita berbuat amal soleh gitulah e, Mang mau kemana? Saya mau ke sana. Kenapa itu seperti keringatan? Saya tadi bawa uang tapi kok nggak ada ya untuk bayar ongkos. Berapa ongkosnya? Dua ribu. Ya udah udah jangan pikirkan, saya bayarkan, bayar aja begitu. Kita nggak merasa amal istimewa. Ternyata amal-amal di bawah sadar itu akan keluar ketika kita sedang refleks atau di bawah sadar juga. Pernahkah Bapak bermimpi sesuatu. Ternyata mimpi itu kejadian. Pernah. Pernahkah Bapak be, e, mengalami sesuatu bahwa saya mengalami kejadian ini? Perasaan saya, saya sudah seperti mengalaminya sebelumnya. Kapan ya? Di mana ya? Itu. Itu di bawah sadar semua. Dan ternyata para ahli psikologi itu baru mengungkap otak bawah sadar baru 0,13 persen. Jadi masih banyak manfaat otak bawah sadar yang belum terungkap. Kita pun ketika kita berpikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu akan mengendap di otak bawah sadar dan akan keluar ketika refleks. Contohnya ketika Bapak naik mobil, ketika motor memotong kita, shh, kalau di sininya kotor, keluarnya pun akan kotor betul. Shit, monyet. Kenapa? Kotor, inputnya kotor, outputnya kotor. Bilang yang bilang ini, shit, masya Allah. Dan itu tak dapat direkayasa. Shit, monyet. Shit, masya Allah, beda. Si ibu-ibu ketika sedang ngobrol oleh ibu-ibu yang centil di wah di Dipa dikagetkan. Ibu! Kata ibu, Masya Allah. Aduh kaget. Sekolah ketika si ibu itu. Ibu! Dia menyebut nama kelamin laki-laki. Itu aslinya benar. Itu otak bawah sadar juga. Ternyata otak bawah sadar itu sangat luar biasa. Yang sekarang kita geluti adalah otak otak besar. Otak besar pun oleh kita belum dimanfaatkan dengan total seorang ahli psikologi yang disampaikan dalam pidato Fuad Hasan dulu mantan Mendikbud kata Fuad Hasan yang namanya otak itu adalah jaringan saraf dan otak itu tiap-tiap sentimeter otak mampu menampung 400 halaman buku sedangkan otak kita akan sangat jauh dari Jakarta ke Surabaya diulur itu otak tidak akan habis. Padahal otak ini sanggup menampung Al-Qur'an segini dalam isi 4 4 1 cm melebihi mikrochip. Jadi kalau kita hafal kepustakaan se-ITB yang terisi mungkin otak kita hanya 3 meteran. Kalau kita hafal Quran 1 senti, Kalau kita hafal juz amma sekian mili. Kalau hanya apal trip kulhu mungkin seperpuluh mili. Sayang ya otak kita. Nah, ternyata Imam Syafi'i sanggup menghafal Quran tujuh eh, selama usia tujuh tujuh tahun. Nampaknya kita nggak terlatih ya. Saya juga sama. Pak Asep, kenapa baca antara weh nggak panjang-panjang? Nggak apa saya. Jawab, apa kebanyakan para ulama para ustadz hafalnya ayat itu ayat ayat hukum ayat Al-Baqarah ini, ini, ayat sekian, sekian begitu. Kalau habis lain dari A sampai J, Kalau banyak ceramah lain, ayat-ayat hukum, sampel-sampel aja. saya ketika ustaz-ustaz penceramah suruh baca, baca Pak Al-Baqarah. Nah, yukat ujungnya aja. Ayat puasa ujungnya apa-apa aja <laughs> gitu. Lain dengan keringan kori, itu hafal dari awal dan emang kita nggak terlatih. Kalau dilatih, insya Allah bisa. Nah jadi bapak-bapak kalau ingin punya anak yang hafal Quran Ya harus dilatih. Dan itu kalau di pesantren Disedayu itu umur 4 tahun dilatih baca Quran. Umur 12 tahun insya Allah dia sudah hafid Quran. Tapi biasanya kalau nggak seimbang, hafalan yang luar biasa itu akan menyedot kemampuan otak sebelah kiri. Analisis kurang hafalannya bagus, set, hafal. Analisis lemah. Analisis hebat, hafalan kurang. Imam Syafi'i analisis hebat, hafalan hebat. Wah luar biasa. Tak terkenal. Nah kita yang gawat hafalan jelek, analisis jelek. <laughs> itu musibah namanya. Ngapalin enggak, enggak analisnya. itu musibah. Nah, Nah ternyata jadi kalau kita ingin hidup bahagia itu luar biasa Pak. Kuncinya betul. Banyak banyak Pak, banyak amal-amal agama yang selama ini kurang dipahami. Manfaatnya lah. Kata Nabi berdikirlah kamu dikir, dikir, dikir, dikir. Begitu mulai luar biasa dikir itu ya. Oh, eh, idfa bilatihi ahsan. Tolaklah semua kejelekan dengan kebaikan. Kan nggak masuk akal ya? tolaklah semua kejelekan dengan kebaikan. Kok mengalah amat kita? Ta'awun menolong, tak harap dibalas. Rugi dong. Masa kita menolong tapi dia nggak balas kita? Give and give tadi. Kemudian kita sambil berdikir juga kita sidkah dikala tidak punya Wah itu boros namanya. Sikah ketika nggak punya itu boros namanya. Tapi kita kata kata ah, para ahli tidak ban macam banyak. Yang keempat ialah kita banyak menahan banyak menahan lapar. Banyak menahan lapar. Kata dokter jangan sering lapar. Kata hadis banyak sering harus sering menahan lapar. Yang terakhir Kata Quran, sedikitkan tidur. Kata dokter, tidur minimal 8 jam. Nah, ternyata semua ini sudah dipakai oleh orang lain. Korea Selatan itu dua per 3 waktunya untuk kerja. Sepertiga untuk istirahat. Kita kebanyakan istirahat. Jadi coba kita lihat orang-orang Korea Beda ya dengan tukang tembok di kita. Ketika bereskan barang, lihat di, di, di, di gudang-gudang. Cat, cat, cat, cat, cat, cepet. Orang, orang kita enggak? Set, satu. Set, satu. Rokok lah. Ah. Jadi emang kita ini gimana ya? Qurannya apa sering dibaca, tapi mungkin dalam soal pengamalan. Ya Pak ya, lima ya sekali lagi barang-barang, saya barang-barang, saya juga barang-barang diri. Tadi apa ya pertama? Memberi di kalah sedang sedang susah, berbuat baik kepada orang yang jahat, mengurangi tidur, mengurangi makan, sering-sering perut lapar. Yang terdapat yang terakhir tadi? Ya? Lima, berapa lagi ya? Ya, sini otaknya. Satu, kurangi tidur, kurangi makan, sidkah di luar. Eh, ketika sedang apa? Sedang susah, menolak semua kejelekan dengan kebaikan dan tadi yang tadi give and give and give. Oke, ada pertanyaan silakan. Bapak kalau punya pengalaman, komentar silakan aja, sampaikan aja. Cukup ya. Nah, saya enggak menyiapkan materi khusus nih hanya nih hari ini. ya. Yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sedang berusaha ya Allah selangkah demi selangkah memperbaiki posisi amal kami. Selangkah demi selangkah memperbaiki kualitas kepribadian kami. Kami ingin ya Allah kepribadian kami kepribadian yang sempurna, insan kamil seperti yang Al-Qur'an jelaskan. Kami akan berusaha sekuat, tenaga ya Tuhan akan mengurangi tidur dan akan beribadah kepada Engkau. Akan siap-siap dengan perut yang lapar dan akan berusaha membuat orang lain tidak lapar. Akan memberi dan memberi tak harap diberi. Biarlah engkau membalas kepada kami. Hanya kepada engkaulah kami mohon. Ya Allah, mudah-mudahan kami pun bisa bersidkah di kala suka dan duka, di kala punya dan tiada. Dan ya Allah, mudah-mudahan hati kami diberikan keikhlasan dan ketawaduan untuk selalu menolak kejelekan orang dengan sikap baik kami. Walaupun kadang-kadang sikap ini bisa dicemoohkan oleh orang lain. Ya Allah, kami ingin ya Allah kami jadi seorang yang muhsin, langkah ke langkah kami langkah-langkah yang ihsan, yang baik. Mudah-mudahan semuanya Allah bisa kami jalankan di sisa usia kami ini, kami akan berbuat amal yang optimal Tuhan. Karena kami tidak tahu apakah besok atau minggu depan kami akan mati. Banyak teman-teman yang mati dengan tiada terduga. Yang kecelakaan bis, kecelakaan pesawat, atau karena penyakit yang tidak terduga. Ternyata usia itu susah diramal. Yang kami khawatirkan, ya Allah, adalah ketika kami mati, ketika kondisi kami dalam keadaan amal di bawah. Oleh karena itu ya Rabbana, mudah-mudahan dengan doa ini Engkau tidak mematikan kami kecuali dalam dalam optimalisasi amal kami. Ketika kami beramal banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami ke arah yang baik sehingga lima macam amal yang tadi dapat kami laksanakan setiap hari. Tanpa bantuanmu sangat mungkin ini akan susah terwujud. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah kami ke arah yang baik. Berikan kami rizki yang halal, yang berkah dan mencukupi. Dan mudah-mudahan kami semua diterima sebagai ahli syurga. Rabbana dolamna anfusana wa illam takfilana wa tarhamna kuna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh